ada satu orang mayat punya utang, dia keluarganya tidak bisa bayar, saya bayar itu utang. Itu mayat sudah tidak diseksa lagi karena dia tidak bayar utang, sudah purpuran dengan amal saya. adain dain al doa al-malaika juga. Kemudian sawab sesuatu amal yang kita pindahkan kepada orang lain. Malah orang-orang ulama mengatakan ini ada dua. Karena doa tadi kalau saya bilang Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Kita tidak memiliki itu doa. Allah Ta'ala yang menerima. Tapi kalau sudah itu amal kita miliki. Seperti saya baca. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya sudah miliki. Subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim. Sudah saya miliki sawabnya. Lalu saya over kepada ini. Malah kita dapat dua. Dapat doa kepada mayit. Dan dapat... Uh, milk sawab ikhtilaf ada orang bilang tidak sampai apa sebab ada ikhtilaf sebabnya ada ikhtilaf karena masalahnya ini tidak ada nas dan setiap masalah khilafiyah kalau kita bicarakan dan tidak tidak sampai akan putus orang lain juga mempunyai dalil saudara-saudara jangan dikira umat islam ini masing-masing mengerjakan sesuatu itu bodoh ada yang sampai dikatakan ini musyrik Allah, Hindu. ada Jangan mudah begitu saudara-saudara. Pernah satu waktu masalah Nur Muhammad. Orang baca debat dikatakan ini orang Hindu dan musyrik dan lain-lainnya. Tidak baik begitu. Orang yang diperasiankan perasaan kita. Ini kan kita mau bersatu. Waktu kita debat dalam soal ini akhirnya ditutup sebelum habis debat. Sampai terpaksa orang lain tersinggung perasaannya dalam soal-soal begini. Jadi saya mohon dengan hormat kepada semua kita yang hadir dan yang tidak hadir yang mendengar pengajian ini melalui kaset atau apa saya harap dengan segala hormat kasihanilah umat Muhammad saw. Bicarakan masalah yang muttafaqun alaih lebih dahulu. Berapa kali saya bilang masalah yang muttafaqun alaih ini banyak yang tidak ada dua kepala bertentangan itu ratusan bahkan ribuan. Ini dulu bicarakan supaya umat Muhammad ini tahu yang muttafaqun alaih Jangan diambil sesuatu yang berselisih. Ada lagi ulama yang mengatakan khutbah Jumat harus bahasa Arab. Dan kalau tidak demikian tidak sah. Kalau orang yang melanggar itu dikatakan itu orang seperti orang yang menambah ayat dalam Al-Quran. Ini kan sama dengan mengkafirkan orang itu. Kalau orang menambah ayat dia kafir. Begitu soroh dia bilang hukumnya sampai pada titik itu. Sebenarnya keadaan tidak demikian, saudara. Yang kita baca rukun-rukun itu dalam bahasa Al-Quran. Yang, yang penting rukunnya. Tapi setelah rukunnya kita bicara tentang maksud daripada itu. Dan maksud bagaimana kita supaya ini umat keluar dari masjid mendapat faedah. Mendapat keuntungan. Jangan orang disuruh masuk ke masjid. Sudah masuk di masjid dia bilang ansu itu wasmau. Sudah ansu itu wasmau lalu dia dibuka omongan yang dia tidak mengerti. Bagaimana logikanya orang bilang dengar roh, dengar roh, tapi dia tahu bahwa orang yang mendengar ini tidak mengerti apa yang, di, yang didengar. Ini kan seperti menyia-nyiakan orang yang hadir. Sebenarnya. Alasan mereka sebab Nabi tidak membaca khutbah kecuali dengan bahasa Arab. Yaitu betul saudara, tetapi Nabi membaca khutbah dalam bahasa Arab kepada orang Arab dan keren Arab yang tidak bisa keliru bahasa Arabnya dan mengerti semua yang dibicarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang ada orang yang setengah Arab atau yang ajam. Ada ada khotib membaca khutbah, dia ngambil nukil daripada khutbah Ibnu Nubatah yang umurnya entah ratusan tahun dibaca kadang-kadang keliru, artinya dia tidak mengerti. Suruh orang yang mendengar ini mengerti. Tidak mungkin, sudah. Kata dia kalau tidak mengerti suruh belajar. Ini masyakoh. Kalau ini umat Muhammad yang 90 juta suruh belajar bahasa Al-Quran, Fa insya Allah ini khutbah bisa kita mulai tahun 2300. Gak mungkin ini saudara-saudara. Wal tak tajlibut taisir. Ini kaidah usul. Kalau ada satu yang sulit, yang sukar dimengerti, yang sudah memepet kan, terbukalah pintu lebar untuk memudahkan itu. Orang lapar tidak bisa makan kecuali ada seketul daging babi. Itu dibolehkan. Kalau tidak dia mati. Jadi kita bukan menganjurkan khutbah dalam bahasa Indonesia. Kita menganjurkan orang mengerti bahasa Al-Quran sebagai muslim. Tapi kita tidak berani memfatwakan khutbah itu harus berbahasa Arab sebab Nabi khutbah bahasa Arab. Allah salli alaih. Itu betul saudara-saudara. Tapi maksudnya tentu tidak demikian. Dan sampai kada kita bicarakan juga terjemahan Al-Quran. Kalau khutbah Jumat kita larang, kenapa terjemahan Quran dibiarkan? Ya supaya umat Islam mengerti Al-Quran. Ini Quran sehari ini sudah diterjemahkan kepada 40 bahasa di dunia. Termasuk bahasa Cina dan Jepang. Kalau tidak begitu bagaimana kita mau menyebarkan isi Al-Quran? Malah dakwah dan ajakan ke arah ini berbahaya di zaman ini. Sebab kaum Nasoro di Eropa keluar dari agama Kristen karena itu pastor-pastor zaman dulu membaca itu Bible dalam bahasa Greka, dalam bahasa Arami. Tidak ada orang ngerti. Akhirnya dia orang bilang kita tidak mau. Yang ngerti cuma pastor saja. Akhirnya tidak ada orang hadir. Akhirnya keluar daripada ajaran itu. Apakah kita menunggu sampai umat Muhammad SAW keluar dari bahasa itu? Seperti begitu. Masyarakat muslimin, semua pembicaraan seorang ulama Jangan menyerempet masalah khilafiyah sebab tidak ada habisnya. Karena tidak ada dalilnya. Masing-masing ada ijtihad. Kita sebagai ulama bisa mengatakan kepada umat, kamu tidak mau tahlil, tidak apa-apa. Silakan. Kamu mau tahlil, dia bilang iya. Silakan. Kamu mau kunut, boleh. Tidak kunut, tidak apa-apa. Masing-masing ada dalilnya kunut. Yang ada bilang ini bid'ah, ada dalilnya. Yang bilang ini sunnah, bahkan dikerjakan oleh Rasulullah SAW sepanjang hidupnya juga ada. Jadi kalau kita bicarakan tolong saudara-saudara. Tidak merupakan ulama kalau dia tidak mengerti alif baktanya situasi zaman sekarang ini. Kepada umatnya harus dia betul-betul kasihan. Nah, kalau tidak demikian kita akan berpecah belah. Kalau kita berpecah belah yang untung lawan Islam. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan demikian. Dan saya minta maaf kalau dalam hal ini ada yang mendengar dan merasa kurang sedap mendengar kata-kata saya ini. Dan saya terpaksa, saya minta kita ini khususnya para ulama yang mengaku ulama, dia harus banyak membaca supaya dia tahu dalil-dalil pihak lawannya, lalu dia mengerti pihak lawannya juga mempunyai dalil dan kasihanilah umat. Jangan sampai hal itu diungkapkan lagi dengan cara-cara yang menyakiti hati apalagi dengan kata-kata yang lincip-lincip yang orang merasa tersinggung khususnya kita bangsa Indonesia ini perasaan kita halus jadi saya mohon dengan hormat walafu minkum akhirnya ada satu masalah lagi yaitu pengajian tadinya saya berpikir bahwa puasa ini nanti kita isi juga dengan pengajian kalau pagi bersama anak-anak atau guru-guru perempuan baca hadis Bukhari. Tapi kalau sore saya ingin membuat satu pengajian yang sifatnya itu perlu kita kenal. Ilmu tasawuf. Ilmiahnya tasawuf. Supaya kita tidak <coughs> tidak nyiri ilmu tasawuf sebelum kita ketahui apa itu tasawuf. Ilmu tasawuf itu bukan ilmu yang harus disiri oleh umat Islam Justru karena umat Islam tidak bertasawuf lah mereka sampai kepada taraf seperti ini. Jadi kita mesti tasawuf. Nama tasawuf sudah dijelek-jelekkan sehingga orang mendengar tasawuf itu dia dia seperti tidak senang. Padahal mestinya tidak demikian. Tasawuf ada ilmu mustaqil, ilmu yang berdiri sendiri. Ada guru-gurunya, ada ulamanya yang semuanya mengerti Quran dan hadis. Insya Allah kita nanti akan bicarakan masalah ini melalui Quran dan hadis. Jadi tasawuf, tetapi itu bukan berarti bahwa tasawuf tidak pernah diselewengkan. Itu bukan berarti bahwa tasawuf tidak pernah disalahgunakan. Ini kita keliru kalau kita berbicara demikian. Tasawuf juga pernah diselewengkan, pernah disalahgunakan. Dan seperti yang tidak tasawuf juga pernah nyeleweng dan menyalahgunakan Islam. Islam ditafsirkan begitu, tafsirkan begini juga masing-masing ada kekeliruan. Tetapi ilmu tasawuf Perlu kita ketahui. Apa itu definisi tasawuf? Kenapa kita mesti sedikit banyak mengerti tasawuf? Dan kebetulan yang bicara begini ini bukan orang sembarang orang. Saya akan ambil sandaran saya dari buku-buku standar yang dikarang oleh Dr. Muhammad uh, Mahmud Abdul Halim, Syekh Al-Azhar. Yang sekolahnya dia di Prancis, di Sorbonne, dan juga di Al-Azhar. Juga guru beliau, seorang Prancis yang bernama Rene Gino atau seorang Rene ini terkenal besar, terkenal sebagai seorang ahli tasawuf yang besar. Sehingga Vatikan membuat satu konsili, satu muktamar untuk membicarakan buku-buku Rino, Rene. Karena buku-buku Rene ini yang mengganyang segala yang dibawa oleh Barat dan filsafah Barat dengan ilmu tasawuf. Seperti ilmu mendatangkan nyawa orang, roh orang. Jai langkong, jai langkong. Barat menganggap ini satu dari tasawuf. Kata dia bukan tasawuf. Dibawa dalil-dalil. Kita tentu tidak akan sampai ke situ, tapi yang penting tasawuf yang bisa kita kerjakan di zaman di mana e, dunia memerlukan orang yang berakhlak dan bertasawuf. Sekian saudara-saudara. Jadi kalau saya kuat ya bisa empat kali satu minggu kalau tidak kuat ya dua kali. Kita lihat bagaimana lah. Kita jalani dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا لنضى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا إنا والأهل والإخوان وسائر الخلان لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا المصطفى الرسول